na'uddu riya'a ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asyirkil asghar. Kami menganggap bahwa ar-riya suatu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ar-riya termasuk dari asyirkul asghar. Dan telah datang hadis yang sahih dalam masalah ini sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Walhasil bahwa ar-riya berasal dari ar-ru'yah. Dilihat. Dan dinamakan sesuatu itu ar-riya disebabkan karena seorang ketika dia beribadah dia sengaja untuk menampakkan ibadah tersebut di hadapan manusia. Memperbaiki ibadahnya di hadapan manusia agar dia mengharapkan untuk mendapatkan pujian. Dan itu tujuan dia dalam beribadah. Ketika dia beribadah, dia niatkan dari ibadah tersebut, entah apakah itu karena Allah ataukah semata-mata karena dia dalam beribadah. Tergantung ringan dan beratnya riak yang ada pada dia yang jelas tujuan dan intinya adalah untuk memperlihatkan ibadah itu di hadapan manusia agar dia mendapatkan pujian agar dia mendapatkan asana dari manusia yang melihatnya dan berbangga dengan itu berbeda kalau kemudian seseorang hanya sekedar untuk memperlihatkan yang demikian ini tidak termasuk dari jenis arya. Sebab terkadang ada seorang memper, memperlihatkan ibadah dalam rangka untuk menjelaskan pada mereka cara beribadah yang benar. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengerjakan sholat di hadapan para sahabat, beliau mengerjakannya di atas mimbar untuk memperlihatkan bagaimana cara ibadahnya beliau di hadapan para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Utsman bin Affan yang mempraktekkan cara berwuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudhu'i hadha. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti apa yang aku kerjakan ini. Demikian pula Abdullah bin Zaid. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mencontohkan bagaimana ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan yang lainnya dari para sahabat terkadang mereka mempraktekkan dan mereka sengaja melakukan suatu ibadah untuk memperlihatkan kepada orang bukan dengan maksud agar dia mendapatkan pujian akan tetapi dengan maksud untuk mengajarkan pada mereka cara dan kefiah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan suatu amalan. Yang ini tidak termasuk dalam arya, bal huwa min babi ta'lim. Ta'limun nas memberikan pengajaran kepada manusia. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa arya memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, untuk menampakkan di hadapan manusia. Izharul ibadah, menampakkan ibadah. Kemudian syarat yang kedua dengan harapan mendapatkan pujian dari manusia. Dengan harapan mendapatkan pujian, sebab terkadang seorang ria akan tapi dia tetap tidak mendapatkan pujian. Nah, dia mengharapkan itu. Maka apabila dia mengharapkan untuk mendapatkan pujian tersebut sehingga dia berbangga dengannya dan dia melakukan ibadah untuk itu maka dia telah terjerumus ke dalam penyakit arya apakah ada orang-orang memujinya atau tidak ya demikian pula sebaliknya kalau kemudian seorang mengamalkan suatu amalan dengan ikhlas dan dengan tujuan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tanpa ada dicampuri maksud ardia. Lalu setelah dia beribadah, ternyata ada orang yang memujinya. Ada orang yang menyanjung-nyanjung dia. Nah, yang demikian pun tidak termasuk ke dalam kategori ardia karena dia beribadah bukan dengan maksud dan tujuan untuk menampakkan pada manusia. Maksud dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Namun setelah itu tanpa dia sangka dan tanpa ada keinginan dari dia, dia mendapatkan pujian. Yang demikian ini dalam Al-Imam Muslim rahimahullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tilka ajilun bushral muslim. Itu adalah kabar gembira yang diberikan pada seorang muslim yang dipercepat. Nah, yang demikian ini tidak termasuk dalam kategori arya. Maka arya tersebut tidaklah terwujud kecuali dengan dua persyaratan kita sebutkan, izharul ibadah amam nas wa biqasdi dan dengan maksud agar dia mendapatkan pujian dari orang-orang yang dia perlihatkan ibadah tersebut. Wa qaulullah ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul innama ana basharun mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Firman Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, Inna ma'ana basharun. Katakanlah, wahai Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Innama ana basharun. Sesungguhnya, aku hanyalah seorang manusia. mitlukum Sama seperti kalian. Ini sifat dasar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia. Sebagaimana manusia lupa, lalai, terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun lupa dan beliau terlupakan jumlah rakaat di dalam sholatnya. Dan beliau sempat lupa tasyahud yang pertama di dalam salatnya. Dan Rasulullah saw Alaihi Wasallam juga berjalan di muka bumi sebagaimana manusia yang lainnya. Naam. Dan beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau menikah, beliau membutuhkan sesuatu sebagaimana yang dibutuhkan oleh manusia. Rasulullah saw Alaihi Wasallam bashar. Sehingga dari sini tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyandarkan sifat-sifat ilahiyah kepada Rasulullah alaihi salatu seperti yang telah dilakukan oleh kaum Nasara yang hulu ekstrim terhadap Nabi mereka Isa alaihissalam yang menyatakan bahwa pada diri Isa bercampur antara Allahut wa nasut. Bercampur antara sifat manusia dengan sifat ilahi. Dari satu sisi, dia sebagai manusia. Dari sisi lain, dia memiliki sifat-sifat ilahi Yang demikian ini tidak. Dan ini adalah ekstrim, guru. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang mereka untuk bersikap ekstrim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dirikum. Wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Dan jangan kalian mengatakan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kebenaran. Isa bin Maryam salam, penciptaannya telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan sama seperti diciptakannya Adam. Inna mathala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu mufayakun. Penciptaannya sama. Dia sebagai seorang manusia sebagaimana yang lainnya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia kelebihan-kelebihan sebagai nabi, sebagai rasul. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya ayat min ayatillah untuk menunjukkan kerasulan dia di hadapan manusia. Seperti berbicaranya dia di waktu kecil, mampunya dia menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya dari kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau sebagai bashar beliau terluka sebagaimana yang lain terluka. Beliau tidak mengetahui perkara yang gaib sehingga dalam perang Uhud beliau terluka. Dan pernah beliau ditaruh tahi unta di atas punggung beliau dari kaum Quraisy. Dan berbagai hal-hal yang terkadang menimpa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau sakit sebagaimana sakitnya manusia. Itulah sifat basyar yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti yang dikatakan oleh Al Buaisiri dalam kasidahnya. Wa inna min jawdika dunya wa dharratah wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam. Dari kedermawananmu adalah dunia dan segala isinya. Ilmumu adalah ilmu yang terdapat di dalam Allahul Mahfud. Menisbahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam memiliki sifat ilahiyah mengetahui perkara yang gaib. Dan ini adalah batil. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib faqad faqad kadzab." Barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengetahui perkara-perkara yang gaib maka sungguh dia telah berdusta. Nah, لا يعلم الغيب إلا الله. law أني أعلم الغيب lastaghfartu lil khair wa ma masani Kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, tentunya aku akan banyak beramal untuk berbuat kebaikan dan tidak pernah ditimpa kemudaratan. Ini sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang manusia. Akan tetapi Allah Azza wa melebihkan dia di atas manusia yang lainnya. Dengan risalah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuha ilayya telah diwahyukan kepadaku. yakni beliau seorang rasul. Di samping beliau manusia biasa, dari sisi yang lain beliau sebagai seorang rasul muha ilaihi yang diwahyukan kepadanya wahyu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Rasulullah alaihi salatu wasalam di atas seluruh manusia. Ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya, pemuka seluruh manusia dan bukan kesombongan kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kalian. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Dan itulah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para nabi dan rasul dari sebelumnya. Risalah mereka adalah risalah itu tauhid. Dakwah mereka adalah dakwah yang satu, mengajak kepada tauhidullah. ilah Ilahukum ilahun wahid. Ilah kalian hanyalah satu, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Faman kana yarju liqa maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persyaratan. Faman maka siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka di sana ada jawab syarat. Jawaban dari persyaratan itu. Yang apabila persyaratan tersebut tidak didatangkan dan tidak disempurnakan, maka dia tidak akan bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apabila dia mendatangkan syarat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya kenikmatan bertemu dengan Allah. Dari ayat ini dalil bagi ahli sunnati wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ditemui oleh ahli syurga, oleh ahli jannah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan al-liqa adalah pertemuan yang menghasilkan ru'yah yang menghasilkan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ijma' ahli sunnah wal jamaah termasuk salah satu prinsip dasar agama mereka. Akidah mereka, akidah Islam. Bahwa ahlul jannah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil dari al Al Karim dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. dari Al-Quran ما هو الدليل يا أخي صالح bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yura fil akhirah ha Uyu ujuhu yawma idhin nazirah. Ila rabbiha nazirah. أحسنت أنت معنا في الواسطية Fahana? Naam. Indak ya akhi. Dalil yang lain. Apa dengan bulan? Al-ayah, al-ayah, al-Quran, min al-Quran. Naam. هذا يا فضيل عندك يا أبا ذر من القرآن عندك يا عبد القهار للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله جاء الله سبحانه وتعالى نعم يا رفاعي نعم يا أبا رفكي ماسيح ماسيح على ببراف دليل نعم نعم أصحاب الورى من يدري لك يا سلمان يومئذ لمحجوبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون Sesungguhnya mereka orang-orang kafir. sih ya, orang-orang kafir yang disebutkan ayat ini. Ha? Dari mana pendalilannya? Sant. Orang-orang kafir ya. Ar-rabbihim dari Rabb mereka la mahjubun. Mereka dihalangi. Yani mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir terhalangi untuk melihat Allah Subhanahu wa taala fi hali sukht. Dalam keadaan Allah murka kepada mereka. Dalla ala al mu'minina yarawnahu fi hali ridha. Menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Nah, Zid آية أخرى أصحاب الورى عبد الرحمن ها هل تعرف دليلا آخر مجاهد ها آية أبا أبا نعيم لا لا غير ظاهر بل هذا ربما يستدل بذلك هؤلاء الذين ينفون رؤية الله نعم غيره غيره من ها ها على الأرائك ينظرون نعم على الأرائك ينظرون آية أخرى ما زال فيه ها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد مثل الزيادة ولدينا مزيد طيب من السنة حديث الله المستعان أين حفظ الواسطية أين وضعته هل وضعته في الخزانة آه الله المستعان هاتي عبد الله ها عبد الله الثاني ها جرير بن عبد الله ها ماذا بارك الله فيك إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضارون في رؤيته نعم الحديث في ذلك متواترة طيب barang siapa yang mengharapkan itu Naam. Orang munafik melihat Allah ya akhi. hmm? melihat Allah. Tapi dalam kanan mereka kapan mereka melihat? Ahsan. Al-Bukhari Muslim. Orang munafiqun melihat Allah tapi mereka tidak melihat Allah dengan penglihatan yaltadzubi yang dia merasa lezat dengannya kaum munafikin ketika setiap orang menuju kepada sembahannya orang-orang kufar telah dipisahkan mereka menuju kepada sesembah mereka masing-masing ada yang menyembah bulan ada yang menyembah matahari yang sisa kaum mukminin bersama orang-orang munafikin. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka kaum munafikin dalam bentuk yang mereka tidak kenal. Maka mereka ingkari, ini bukan Rob kami. Kami tidak ingin menyembahnya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dalam bentuk yang mereka kenal, maka mereka pun mengakui bahwa ini adalah Rob mereka ketika mereka hendak menyembahnya, maka mereka terpelanting ke belakang. Dan mereka tidak mampu sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa mereka melihat tapi bukan penglihatan yang mereka merasakan kelegatan Nah, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidaklah dikatakan suatu amalan itu saleh kecuali dengan ittiba'us sunnah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidak mengikuti sunnah amaluhu laisa bisalih karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wa qala man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun wa qala kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar maka beramal tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah alaihissalam bukanlah amalan yang saleh syarat seorang itu beramal yang saleh apabila dia mengikuti sunnah. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada dan jangan dia menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka ayat ini menjelaskan dua persyaratan diterimanya suatu amalan. Persyaratan yang pertama yaitu at-tauhid fil ibadah. Dan persyaratan yang kedua, at-tauhidu fil mutaba'ah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan mentauhidkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam mengikuti sunnahnya, tidak pada yang lainnya. Dan kedua ini adalah merupakan syarat diterimanya amalan. Apabila salah satu dari dua hal tersebut tidak terpenuhi dalam satu amalan, maka amalan tersebut merdut, Tidaklah diterima. Syekhul Islam rahimahullah taala menyebutkan ayat ini di dalam babur riya untuk menjelaskan bahwa seorang yang amalannya riya tidak terpenuhi persyaratan ini. Sebab seorang yang ketika dia beribadah dengan maksud dan tujuan ar-riya berarti dia telah menghilangkan satu persyaratan yang penting yaitu ikhlas memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala wa nabi Hurairah marfu'an dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu' qala Allah taala Allah subhanahu wa taala berfirman ana aghna syuraka'i an syirk aku paling tidak butuh terhadap sekutu-sekutu dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia menyekutukan bersamaku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia bersama dengan kesyirikannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka hadis ini menjelaskan tertolaknya amalan seorang yang mencampur amalannya dengan arya, riya Sebab arya riya minasyirk. Dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari setiap amalan yang di sana terkandung syirikan. نعم الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر Hadis ini secara umum menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak dan tidak menerima sedikit pun amalan yang dicampuri dengan amalan syirik. Nah, apakah itu riya ataukah yang lebih besar daripada riya? Wa an Abi Sa'idin marfu'an dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu marfu' yakni berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min minal masihid dajjal Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sesuatu yang paling aku khawatirkan? Yang paling aku takuti atas kalian menurutku daripada Al-Masihud Dajjal. Ya. Dalam artian dari sisi al-khafa ketersamaran dan banyaknya orang tertipu dan tidak menyadari jatuh dalam pelanggaran tersebut lebih berbahaya daripada al-masihud dajjal. Sebab kaum mukminin mereka mengetahui dengan jelas Al-Masih Dajjal. Mereka tahu tanda-tandanya. Akan tetapi Arhiya sangat sulit sekali seorang untuk mengetahui. Karena Arhiya bagaikan bunglon yang akan selalu datang ya berubah-ubah kepada seorang. Terkadang dia telah mengetahui dari satu arah, maka dia datang dengan arah yang lain. Fal ikhlasu sa'ad. Ikhlas dalam beribadah adalah perkara yang sulit sekali. Sehingga ketika seorang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka sungguh dia telah merasakan suatu kenikmatan dan dia akan merasakan hasilnya. Kalaulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka sangat khawatir dari yang namanya kemunafikan, beribadah dengan tidak mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala merasa takut. Hamzalah merasa takut. Dalam riwayat Imam Muslim pernah Hamzalah ya menyatakan terhadap dirinya sendiri, "Laqad nafaqa Hamzalah. Laqad nafaqa Hamzalah." Telah jadi munafik Hamzalah ini. Telah menjadi munafik. Kata Abu Bakar Siddiq, alangkah besarnya apa yang kamu katakan itu. Kenapa engkau menyatakan demikian? Iya, saya merasakan demikian. Ketika saya duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kami bertambah, ya. Dan kami merasa tenang. Yang kami ingat adalah akhirah. Namun tatkala kami pulang bertemu dengan keluarga kami, seakan-akan apa yang telah kami dengarkan bersama Rasulullah Sallam hilang. Kami tertawa, kami bersenang-senang. Kata Abu Bakar Siddiq, apa yang kamu rasakan? Sama seperti apa yang aku rasakan. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang demikian ini tidak termasuk dalam kemunafikan. Saatan saah, masing-masing ada waktunya. Kata Abdullah bin Abi Mulaika, "Laqad laqitu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhsha ala nafsi nifaq." Aku telah bertemu 30 sahabat dari sahabat Nabi alaihi salam, mereka semua takut Jangan sampai amalan mereka ditimpa kemunafikan. Kalau seperti mereka para sahabat ridwanullah alaihi ajmain timbul perasaan takut pada diri mereka. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang menemani Rasulullah dan mereka adalah khairun nas. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan tentang mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang paling dikhawatirkan. Yang terkadang seorang tanpa terasa ternyata dia jatuh dalam pelanggaran itu. Kalau bala ya Rasulullah, maka mereka pun menjawab, ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apakah itu? Yang lebih berbahaya, yang lebih dikhawatirkan daripada Al-Masih Dajjal. Kala asyirkul khafi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik yang tersamarkan syirik yang tersembunyi. Yakumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Di mana seorang berdiri salat lalu dia memperbaiki salatnya disebabkan karena dia melihat ada seorang laki-laki yang memandangnya yang memperhatikan sholatnya. Maka dia pun memperbaiki sholat. Dan dia salat dengan tujuan untuk memperlihatkan pada orang tersebut. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad rahimahullah taala. Dan disebutkan oleh pentahqiq kitab ini hadis ini sahih dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam sahihu at-targhib ya dan juga Sahihul Jami' Nah dan ada penguat yang disebutkan oleh pengarang kitab Fathul Majid yang diratkan oleh Ibn Khuzaimah dari Mahmud bin Labid yang juga semakna dengan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan di sana ada perincian dalam masalah arya seorang yang mencampuri amalannya dengan arya ya yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala berkenan tentang pembagian orang-orang yang beramal dan mencampuri amalannya tersebut dengan ar-riya. Insyaallah taala akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Ilahuna sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين تفضلوا حفظكم الله